Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi astafa. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Rahimullah taala yaitu kitab Riyadhus Shalihin dan kita masuk pada bab yang ke-54 Beliau mengatakan bab fadlul bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah taala dan karena kangen untuk berjumpa dengan Allah taala. Intinya dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang keutamaan orang yang takut kepada Allah Ta'ala sampai mengakibatkan matanya meneteskan air mata dan orang yang takut kepada Allah Ta'ala sebagaimana telah kita sebutkan bahwa ibadah ibadah kepada Allah Ta'ala tidak akan bisa tegak kecuali harus dibangun di atas tiga pondasi atau dibangun di atas tiga rukun. Rukun yang pertama adalah al-mahabbah. Seorang yang ber, beribadah harus memiliki rasa cinta kepada Allah taala. Kemudian yang kedua, harus ada ar-roja, rasa harap, yaitu orang yang beribadah harus mengharapkan surga. Kemudian yang ketiga, Orang yang beribadah pun harus memiliki rasa khuf, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu berarti takut itu merupakan rukun tegaknya sebuah ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Ketika seseorang takut kepada Allah Ta'ala sampai mengakibatkan dia menangis, maka menangis karena takut kepada Allah Ta'ala merupakan ibadah yang luar biasa Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini tidak disebutkan nanti hadisnya oleh Imam Nawawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ainani la tamassuhuman nar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada dua mata, ada dua mata yang tidak mungkin dibakar oleh api neraka jahanam. Dua mata yang tidak mungkin tersentuh dengan api neraka jahanam. Yang pertama, ainun bakat min khosyatillah mata yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala yaitu jika seandainya mata seseorang nangis karena takut kepada Allah Ta'ala tidak mungkin dibakar di api neraka jahanam matanya ini kemudian yang kedua wa ainun batat tahrisu fi sabilillah yang kedua <clears throat> mata yang tidak mungkin disentuh dengan api neraka jahanam. Yang kedua adalah mata yang bergadang untuk menjaga perbatasan kaum muslimin dari serangan orang kafir. Ketika seseorang berjihad, kemudian pemimpin memerintahkan dia untuk menjaga perbatasan. Dinamakan dengan ribat, menjaga perbatasan dan yang menjaga ini bergadang di malam hari di malam harinya tidak tidur untuk menjaga perbatasan kaum muslimin ini mata yang tidak mungkin dibakar oleh Allah Ta'ala oleh karena itu eh, rasa takut yang mengantarkan kepada menangis untuk Allah Ta'ala ini merupakan ibadah yang luar biasa dan biasanya rasa takut ini atau dinamakan dengan khuf atau dinamakan lebih tinggi lagi derajatnya namanya khosyah karena dalam bahasa Arab takut itu tingkatannya bermacam-macam ada yang dinamakan dengan khuf khuf itu rasa takut cuma khuf ini rasa takut disebabkan karena dia mengetahui atau tidak berbeda dengan tingkatan namanya khosyah khosyah itu tingkatan takut yang paling tinggi yang merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala dan khosyah itu Seseorang yang takut disebabkan karena dia mengetahui apa yang ditakuti. Dinamakan dengan khosyah. Contohnya misalnya gini, kita pergi malam hari di kuburan. Muncul rasa takut. Kalau ditanya kenapa Anda takut masuk kuburan? Ya nggak tahu, yang penting saya takut. Takut karena mungkin terbayang dalam pikiran kita itu ada jin, walaupun belum pasti ada jinnya atau tidaknya. Kita masuk di suatu hutan. Takut. Kenapa takut? Takut nanti kalau ada ini, kalau ada ini. Kalau ada. Padahal belum tentu ada atau tidaknya. Nah ini dinamakan dengan khuf. Yaitu rasa takut yang muncul. Entah dia mengetahui sebab yang ditakuti atau tidak, itu namanya khuf. Seorang di rumah sendirian, malam Jumat, kliwon. Muncul rasa takut. Kalau ditanya kenapa takut? Ya nggak tahu kok perasaannya kan nggak enak itu loh. Lah, dia sendiri nggak tahu sebabnya dia takut apa. Ini dinamakan dengan khuf. Kalau khosyah, orang yang takut karena dia mengetahui apa yang ditakuti. Dia berjalan melihat singa. Takut. Kenapa? Karena tahu sikanya. Sehingga muncul rasa takutnya karena mengetahuinya. Ini dinamakan dengan khosyah dalam bahasa Arab. Dan tingkatan khosyah ini tidak akan muncul kecuali hanya orang ulama saja. Orang yang mengetahui tentang Allah Ta'ala, semakin dia belajar tentang ilmu agama, maka akan memunculkan rasa khosyah. Sehingga orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu hanyalah para ulama sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu hanya para ulama. Kenapa? Karena mereka mengetahui tentang Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Kemudian di sini, Imam Nawawi Allah Ta'ala menyebutkan dua ayat. Dan kalau kita perhatikan, dua ayat ini masuk dalam ayatu tilawah atau ayatu sajdah. Ayat-ayat yang diharuskan orang itu untuk sujud tilawah. Belum menyebutkan ayat yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 109 menyebutkan tentang orang-orang yang beriman Allah Ta'ala berfirman wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran maka mereka langsung sujud kepada Allah Ta'ala kemudian mereka menangis dan Al-Quran yang didengar sama dia menambahkan rasa khusyuk atau rasa takut kepada Allah Ta'ala kalau kita lihat juga ayat ini ini sebagaimana tadi saya sebutkan ini termasuk kalau dalam surat Al-Isra ayat terakhir ya terakhir-terakhir pembahasan atau ayat-ayat yang terakhir-terakhir dan ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang ketika didengarkan Al-Quran, sifat mereka senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di sini, ketika berbicara tentang Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wabil haqqi angzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan kebenaranlah kami menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an turun membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubashiro wa nadhiro. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau secara ber, uh, bertahap, yaitu Al-Quran itu turunkan bertahap, tidak satu paket, bertahap. Supaya apa? Supaya melekat pada hafalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul aminu bihi, katakan wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Al-Quran. Aula tu'minu, silahkan kalian beriman atau tidak, itu semuanya kembali kepada kalian semuanya. Innalladzina utul ilma min qablihi. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang beriman sifatnya bagaimana? Innalladzina utul ilma min qablihi. Orang-orang yang diberikan ilmu sebelum mereka idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat suci, maka langsung mereka sujud kepada Allah Ta'ala wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula kemudian mereka mengatakan maha suci Tuhanku sesungguhnya janji Tuhanku pasti benar wa yakhiruna lil afqani yabkun dan mereka langsung tunduk patuh kepada Allah taala dengan cara menangis wa yaziduhum khusyu'a kemudian mereka menambah rasa takut mereka terhadap Al-Qur'an yang mereka dengarkan jadi ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang yang beriman, yaitu ketika dibacakan Al-Quran, mereka sujud, kemudian menangis, dan menambah keimanan mereka. Ketika disebutkan perintah untuk seperti ini, maka dianjurkan bagi orang yang membaca ayat ini untuk sujud dinamakan dengan sujud tilawah. Nanti akan kita bahas sedikit tentang fikih tentang sujud tilawah. Allah Ta'ala juga berfirman yang kedua, yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam surat An-Najm ayat 59. <clears throat> Ketika Allah telah berbicara tentang surga, neraka, kemudian berbicara juga tentang hari kiamat, maka Allah telah berfirman terakhir dalam surat An-Najm yang terakhir. Afamin hadzal hadits ta'jabun? Apakah kisah-kisah seperti ini yang membuat kalian itu terheran-heran? Wa Kemudian kalian tertawa ketika melihat kisah seperti ini dan kalian tidak menangis. Wa antum samidun. <clears throat> Fasjudu lillahi wa'budun. Dan kalian lalai terhadap kisah-kisah seperti ini, maka sujudlah kepada Allah dan beribadalah kepada Allah Ta'ala. Ketika diperintahkan untuk sujud, maka Ketika orang membaca ayat ini, hendaknya dia sujud dinamakan dengan sujud tilawah. Intinya, ayat-ayat ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini menunjukkan tentang keutamaan sujud kepada Allah Ta'ala kemudian menangis ketika seseorang dibacakan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita lihat, dan insya Allah semuanya orang merasakan, kalau kita lihat perbedaan keimanan, kekhusyuan, orang-orang zaman sekarang semuanya merasakan. Semuanya merasakan. Khusyuk di akhir zaman itu sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Semakin zaman itu dekat dengan hari kiamat, khusyuk dicabut sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang beriman di akhir zaman seperti kita ini, untuk mendapatkan rasa takut, rasa khosya sampai akhirnya matanya menetes, ini susahnya luar biasa. Ini sudah merupakan tanda dari kiamat. Oleh karena itu coba kalau kita lihat, zaman dahulu ketika zaman jayanya Islam, zaman-zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, jaya-jayanya Islam, sifat khusyuk itu kuat sekali. Menempel dalam diri seorang muslim. Oleh karena itu mereka menangis biasa. Ketika mereka sholat mendapatkan nikmatnya sholat dalam diri mereka. Sampai pernah saya sebutkan juga. Saking enaknya mereka itu sholat. Ketika ada di antara mereka orang ansor sedang sholat malam. Datang orang kafir kemudian melempar anak panah nembus tubuhnya sama orang Ansor ini dicabut anak panahnya ditaruh lanjutkan sholatnya sampai tiga anak panah nembus tubuhnya dia tidak sadar kalau seandainya anak panah yang telah masuk dalam tubuhnya itu membuat darah mengalir sama sekali nggak sadar akhirnya ketika salam baru dia mengetahui bahwa bajunya sudah basah dengan darah kenapa merasakan manisnya ibadah dan khusyuk demikian juga manisnya ibadah ini semakin dekat dengan hari kiamat semakin dicabut, dicabut, dicabut sehingga di akhir zaman seperti ini susah sekali kita mendapatkan khusyuk. Susah sekali kita mendapatkan khosyah yang berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Orang ulama-ulama zaman dulu sampai ada seseorang yang dinamakan dengan Qatilul Quran. Seorang namanya Abdullah, pemuda, seorang masih muda, dinamakan dengan Qatilul Quran orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Anaknya Fudail bin Iyad, seorang ulama besar madhab Hambali, memiliki anak namanya Abdullah. Abdullah ini pemuda, tapi hatinya sangat lembut. Sehingga kalau dia mendengar Al-Quran, mesti nangis. Sampai akhirnya pingsan. Saking takutnya kepada Allah Ta'ala ketika mendengar ayat-ayatnya, apalagi masalah neraka jahanam. Oleh karena itu, Bapaknya itu kalau sholat, Fudil ini kalau sholat, sholat dia tidak pernah membaca ayat masalah azab kalau anaknya ada. Sehingga kalau mau sholat, dia menjadi imam itu dilihat dulu anaknya ada enggak. Kalau ada, baca masalah surga. Tapi kalau enggak ada, baru membaca ayat masalah neraka jana, masalah azab, dan yang lainnya. Suatu ketika, bapaknya sholat, dilihat anaknya enggak ada, maka dia membaca ayat masalah azab neraka jahanam. Tiba-tiba datang anaknya baru, yaitu telat dia masbuk. Kemudian ketika bapaknya asyik membaca ayat masalah azab, nggak tahu kalau anaknya itu di belakangnya ada. Akhirnya anaknya nangis, saking takutnya sampai pingsan, sampai meninggal dunia. Orang ini meninggal dunia sehingga dinamakan dengan Qatilul Quran, seseorang yang dibunuh karena mendengar bacaan Al-Quran, terbunuh. Yaitu saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, khusyuk semakin zaman itu berjalan dengan, dengan hari kiamat, semakin dicabut, semakin dicabut, semakin dicabut, sehingga kita susah sekali merasakan manisnya ibadah. Kita susah sekali merasakan manisnya sholat kita, manisnya puasa kita, itu susahnya luar biasa. Sehingga kita menjalankan itu secara zahirnya saja. Orang sholat, ya karena kewajiban, karena ingin mendapatkan pahala, tapi kalau dia menikmati dengan hatinya, susah sekali kita dapatkan di akhir zaman seperti ini. Kenapa? Karena termasuk tanda hari kiamat itu ketika khusyuk itu sudah dicabut. Semakin dekat dengan hari kiamat semakin dicabut, dicabut, dicabut sehingga tidak ada lagi khusyuk dalam hati seseorang. Dia beribadah menjalankan kewajiban saja, tapi kalau sampai meresapi dalam hatinya, ini luar biasa susahnya kita dapatkan di akhir zaman seperti ini. Kemudian tentang sujud tilawah, dianjurkan bagi orang membaca Al-Quran, kemudian berhenti pada ayat-ayat sajdah. Nanti biasanya ada dalam Al-Quran itu tandanya. Ayat-ayat sajdah itu ada tandanya. Kalau sudah berhenti pada ayat saja, ini biasanya kalau dalam mushaf Al-Quran yang terbitan atau yang induk ke Saudi Arabia, ini ada tandanya, nanti biasa kalau orang baca Quran kan ada tandanya. Ada tandanya hitam seperti ini, itu biasanya ayat sajadah. Dan ayat sajadah di dalam Al-Quran yang disepakati oleh para ulama itu jumlahnya 14 ayat. 14 ayat itu sepakat para ulama. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya uh, yang ke-15 dan yang lain ini masalah khilafiyah. Yang disepakati oleh para ulama ada 14. Ada juga ayat satu ayat atau beberapa ayat yang para ulama berbeda pendapat. Oleh karena itu seseorang ketika membaca ayat sajdah dalam Al-Qur'an, maka hendaknya atau disunahkan bagi dia untuk sujud. Dan itu subhanallah orang sujud ini kalau kita mendengar ayat sajda atau kita membaca kemudian kita sujud, syaitan itu nangis ketika melihat kita seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada." Ketika ada seorang anak Nabi Adam membaca ayat sajdah dalam Al-Quran, kemudian dia sujud. Kemudian dia sujud, membaca ayat sajdah, kemudian sujud. Diperintahkan untuk sujud, dia sujud. syaitonu yabki. Maka syaiton ketika melihat anak Adam ini diperintahkan untuk sujud, langsung sujud. Syaiton itu lari nangis. Dia menyepi, menyendiri di suatu tempat, kemudian nangis. Kemudian syaitan itu mengatakan, Ya wailah, celaka wai diriku. Umi robis sujudi fasajada falahul jannah. Sesungguhnya anaknya Nabi Adam, ketika diperintahkan untuk sujud, membaca Al-Quran untuk perintah sujud, maka langsung dia sujud kepada Allah Ta'ala dan dia berhak mendapatkan surga. Karena dia sujud, diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Wa umir tu bis sujud, fa'asaitu falian nar. Sedangkan aku, kata iblis ini, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Allah Ta'ala, saya enggan. Akhirnya saya masuk neraka jahanam. Oleh karena itu semakin banyak orang baca Al-Quran masalah sajidah, kemudian dia sujud, maka semakin menangis syaitan. Kenapa? Karena ketika melihat anaknya Nabi Adam itu diperintahkan untuk sujud, langsung sujud, sehingga mendapatkan surga, sedangkan syaitan ketika diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau maka dia mendapatkan neraka jahanam. Kemudian sujud tilawah ini itu berapa kali? Perhatikan di sini ada namanya sujud syukur. Ada namanya sujud tilawah. Ada namanya sujud ketika orang sholat. Yaitu berarti dalam sholatnya. Ada juga namanya sujud sahwi. Nah, perhatikan di sini perbedaan-perbedaan seperti ini. Ada di antaranya sujud syukur. Nah, itu itu juga sujud. Demikian juga ada namanya sujud tilawah atau namanya sajidah yang kita bahas ini. Dan perhatikan di sini, saya peningatkan sedikit karena banyak saya lihat orang-orang keliru dalam masalah ini memahami kalimat sujud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Akrobu mayakunu bainal abdi warobihi fahuwa kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Fa'aksiru bidu'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah sebagian orang saya lihat selesai sholat, ketika dia sholat selesai, maka dia sujud. Saya lihat beberapa orang seperti ini. Kemudian saya pernah saya tanya, kenapa sujud? Dia mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berarti sujud, syukur. Ada lagi yang mengatakan yaitu ada orang yang ketika mau berdoa minta sama Allah Taala dengan cara sujud. Misalkan dia daripada doanya ngangkat tangan, mending doanya sujud. Dia nggak sholat, nggak apa-apa, tapi dia sujud untuk berdoa kepada Allah Taala. Nah, kalimat sujud, kondisi yang paling dekat antara Allah dengan hambanya, ketika orang sujud itu sujud apa ini? Allah Taala pendapat yang paling kuat ini sujud dalam sholatnya. Yaitu ketika orang sholat kemudian dia sujud, inilah hadis ini. Bukan sujud tilawah atau bukan sujud syukur atau bukan sujud yang lainnya. Jadi kalau orang sholat kemudian dia sujud perbanyak doa. Bukan berarti kalau kita mau doa daripada kita nggak tangan mending kita posisinya sujud. Kemudian kita berdoa sama Allah Ta'ala. Walaupun kita nggak sholat sama sekali. Ini Allah Ta'ala ini tidak ada dalilnya. Jadi fa'akfiru bidu'a itu perbanyaklah berdoa itu ketika sujud di dalam sholatnya. <clears throat> Ada juga namanya sujud tilawah yang kita bahas di sini sujud tilawah. Sujud tilawah itu berapa kali? Kalau kita dalam sholat kita satu rekaat itu kan sujudnya dua kali. Satu rekaat sujudnya dua kali, dua kali. Demikian juga sujud sahwi dua kali. Ah, sujud tilawah. Kita tadi membaca misalkan surat dalam Al-Quran misalkan kita mendengar atau menjadi imam atau kita membaca pas sampai sujud tilawah kita sujud berapa kali sujudnya sujud tilawah hanya sekali sujud tilawah hanya sekali kemudian terus bagaimana posisi sujudnya sujud tilawah sama persis dengan sujud biasa kalau kita sholat sujud yaitu dengan cara merenggangkan uh, lengan, kemudian sama dengan tata caranya sama dengan sujud biasa. Akan tetapi sujud tilawah ini hanya sekali. Kemudian sujud tilawah itu tidak ada salam, tidak ada takbiratul ihram. <clears throat> Yaitu tidak ada takbiratul ihram nggak ada. Demikian juga nanti para ulama berbeda pendapat tentang takbir intikol. Misalkan gini, saya baca Quran, saya baca Quran, saya enggak sholat. Ini beda dengan kondisi ketika sholat. Saya baca Quran biasa, sampai sujud tilawah. Saya pengen sujud. Takbir dulu enggak? Allahu Akbar. Sujud. Kemudian ngangkatnya Allahu Akbar lagi. Ini bukan dalam sholat. Sekarang ini posisi bukan sholat. Ini posisi kita baca Quran biasa. <clears throat> Maka eh, Walaupun masalah khilafiyah masalah ini, namun Syekhul Islam merojekan pendapat yang dikuatkan oleh pendapat ulama-ulama salaf yaitu bahwasanya sujud tilawah itu tidak memakai takbiratul ihram dan tidak memakai salam. Sehingga yang langsung sujud. Kemudian berdoa sama Allah taala. <clears throat> Kemudian para ulama juga berbeda pendapat ketika sujud tilawah dalam sholat. Sekarang kita dalam sholat. Orang imam membaca sujud tilawah, kemudian sujud. Nah, membaca takbir enggak? Imamnya itu. Allahu Akbar. Contohnya misalkan, ada beberapa kasus yang membuat orang bingung. Terlebih bagi jamaah perempuan. Bagi jamaah perempuan. Terkadang gini, orang misalkan membaca surat Al-Alaq Ya korok bismi kholak kolak itu sujud tilawahnya paling akhir. Nah, ketika orang itu seorang imam, dia sujud yaitu baca Al-Qur'an, kemudian mau sujud. Allahu Akbar. Nah, bagi makmum perempuannya itu nggak tahu, ini sujud tilawah atau sujud eh, atau takbir untuk sujud tilawah atau takbir untuk ruko. Kan nggak tahu sama sekali. Oleh karena itu, sebagian uh, pendapat uh, ustadz-ustadz kita mengatakan bahwasanya seyogyanya bagi jamaah perempuan itu satu di antara mereka harus melihat jamaah makmum. Misalkan jamaah perempuan yang di atas. Harus ada yang maju ke depan yang melihat langsung bagaimana posisinya. Sehingga kalau seandainya terjadi kekeliruan atau terjadi perubahan dalam sholat, itu Nanti jamaah perempuan tidak bingung. Sekarang permasalahan gini, kalau seandainya tertutup semuanya, jamaah perempuan nggak pernah lihat jamaah laki-laki sama sekali. Imamnya membaca surat Al-Alaq, terakhir Allah Akbar. Nah ini Allah Akbar kemana ini? Allah Akbarnya kemana? Ini sujud tilawah. Mungkin perempuannya sujud tilawah, padahal imamnya enggak. Ya kan, padahal imamnya ruko. Bingung lagi nih, maka itu ini pernah kejadian dulu di pondok pesantren juga ya. Akhirnya ribut. Yang perempuannya sujud tilawah, rupanya imamnya enggak. Jadi Allah Akbarnya sehingga pas. Gitu loh. Akhirnya setelah itu dibuka. Tabir perempuan untuk perempuannya dibuka sedikit. Supaya apa? Supaya ada di antara satu perempuan itu untuk melihat. Ketika melihat, nanti yang lain ngikuti perempuan ini. Nah, maka di sini, ketika orang mau sujud, tilawah dalam sholatnya itu membutuhkan takbiratul ihram enggak? Eh, takbir, intikal enggak? Para ulama berbeda pendapat juga. Ya. Allah dalam pendapat yang paling kuat tidak ada riwayatnya dalam masalah ini yang sohi. Namun untuk memberikan pengetahuan kepada makmum bahwasanya dia itu mau sujud tilawah, maka Allah Ta'ala hukumnya dibolehkan. Walaupun tidak ada riwayat dalam masalah ini. <clears throat> Kemudian disyaratkan untuk suci enggak? Saya misalkan baca atau dengar, saya enggak baca. Saya kondisinya batal, saya enggak enggak berwudu. Saya misalkan masuk masjid, baru sampai di situ, baru mau masuk masjid, imamnya pas baca sujud tilawah. Imamnya sujud, saya belum berwudu, masih di, uh, di samping. Imamnya sujud. Pertanyaan, saya disunahkan sujud juga enggak? saya belum berwudu masih batal. Yaitu maksudnya di sini pertanyaan di sini, apakah sujud tilawah itu disyariatkan untuk suci? Pendapat yang paling kuat Allah Taala hukumnya tidak. Tidak disyariatkan. Hatta orangnya batal, orangnya belum berwudu, kalau dia mendengar ayat yang berkaitan masalah sajadah atau dia membaca hafalan misalkan sampai ayat sajadah maka sujud walaupun dia belum berwudu. Kenapa? Perhatikan di sini perlu diingat. Wudhu itu yaitu ibadah yang disyariatkan dalam sholat atau tawaf. Ini dua ini. Sholat dan tawaf itu harus berwudu. Akan tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti baca Quran, ini masalah khilafiyah. Pendapat yang paling kuat tidak diwajibkan untuk berwudu. Demikian juga misalkan sujud ini. Sujud syukur. Contohnya kita lagi bekerja misalkan, kita dapat SMS, dapat hadiah misalkan. Langsung sujud syukur walaupun kita belum berwudu. Walaupun kalau kita berwudu itu lebih utama, kita wudu dulu kemudian baru sujud, itu lebih utama. Namun kalau kita tidak bisa kemudian kita sujud mengikuti imam walaupun kita ber, belum berwudu, maka hukumnya juga disunnahkan. Walaupun kita belum sampai masuk masjid misalkan di sana. Pas kita masuk masjid dengar imamnya sujud tilawah. Udah kita ikuti Allah Akbar. Kita ikuti. Sujud tilawah walaupun kita belum belum berwudu. Kemudian juga di sini menghadap kemana? Apakah sujud tilawah itu harus menghadap kiblat? Maka Allah Taala di sini pendapat yang paling kuat menghadap kiblat itu kewajiban dalam sholat saja. Dalam sholat. Kalau sujud tilawahnya dalam sholat, maka tetap sujudnya menghadap kiblat. Karena kita dalam sholat. Namun kalau selain sholat, kita misalkan baca Quran biasa, kita sujud tilawah. Apakah wajib kita menghadap kiblat? Tidak. Tidak diwajibkan. Menghadap kiblat itu hanya sholat. Sedangkan yang lain sunnah. Hukumnya sunnah menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, boleh tidak ada masalah. Contohnya misal kita baca Quran misalkan di samping sana. Bersandar, baca Quran, sujud tilawah, Allahu Akbar. Sujudnya ngadepnya ke sana. Enggak ke kiblat. Boleh enggak? Boleh. Boleh karena tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Yang disyaratkan itu hanya sholat. Orang sujud syukur misalkan Allah terima SMS atau telepon dapat hadiah langsung oh alhamdulillah sujud ngadapnya ke timur. Lah boleh enggak? Boleh tidak ada masalah. Boleh karena sujud yang disyaratkan menghadap kiblat itu hanya proses dalam dalam sholat saja. Ya, mungkin ini bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana eh, kemudian di, terakhir di sini apa doanya? Doa sujud tilawah itu apa? Kalau ada sebuah riwayat sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu membaca dalam sujudnya ketika membaca Al-Qur'an, sujud tilawah, baca doanya, doanya sajada wajhiyal lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini doanya. Sajada wajhiyal lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini doanya. Namun hadis ini dhaif. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang mensahihkan dan ada yang mentaifkan. Ulama pendapat yang paling kuat hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ada juga riwayat Rasulullah SAW alaihi wasallam itu berdoa, "Allahumma maktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dhahra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min min abdika Daud." Ini doa juga, tapi riwayatnya juga dhaif. Maka itu Allah taala alam ketika digabungkan ini ini ini ini atau sebagian ulama mensahihkan riwayat ini maka boleh kita berdoa juga saja wajhalilladzi khalaqahu wa saqqasam'ahu eh, wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ini boleh walaupun riwayatnya dhaif tapi ada ulama-ulama yang mensahihkan atau kalau tidak bisa kalau kita nggak hafal boleh membaca doa sub, eh, subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la boleh dibolehkan kalau memang kita tidak hafal doa doa yang tadi kita sebutkan Mungkin ini bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi ajma'in.